bersua dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin buletin atau tauhid yang terbit di kota Yogyakarta dan didistribusikan di Jogja dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan e, menyampaikan mengenai masalah risalah untuk para penebar kebaikan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu hadis yang diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Masaluma ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghais al-kasiri asaba ardan. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diriku yang Allah utus aku kepada manusia itu seperti hujan yang sangat lebat yang menimpa bumi. Ya, jadi perumpamaan risalah Islamiyah yang berupa hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya itu seperti hujan yang sangat lebat yang membasahi bumi. Jadi di dalam e, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan risalah yang berupa hidayah dan ilmu itu seperti hujan yang sangat lebat. Fakana minha naqiyatun. Fakana minha naqiyatun. Kupilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal ashafal kathira Nah maka di antara bumi, ya di antara bumi itu ada tipikal bumi. Yang dia adalah bumi yang sangat-sangat subur. Nah bumi yang sangat subur ini akan mampu menampung uh, hujan yang sangat lebat tadi dia tampung dan kemudian dia simpan di dalamnya. Nah sehingga air hujan yang telah tertampung, tersimpan di dalam bumi ini suatu ketika akan menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan-tetumbuhan yang sangat banyak. Akan menumbuhkan rerumputan-rerumputan yang sangat hijau, yang sangat lebat, dan kemudian akan menumbuhkan berbagai macam bebijian. Ya ini tipe bumi yang pertama. Dan kemudian tipe bumi yang kedua adalah waganat minha ajadibu amsakatil ma'a Fanafallahu bihan nasa Fasyaribu wasakau wazara'u Yaitu ada tipikal bumi yang kalau dilihat dari luar itu e, seperti e, bukan bumi yang sangat subur ya bukan seperti tipikal bumi yang sangat subur di mana bumi ini dilihat dari luarnya tampak ya banyak bebatuan ya pepohonan pun hanya satu dua di atasnya namun ternyata di dalam bumi yang di luarnya tampak seperti bebatuan ini mampu menampung air yang sangat banyak. Ya, kita lihat misal di e, gunung-gunung tertentu, ya tidak di semua gunung, ya di gunung-gunung tertentu yang dari luar tampaknya adalah bebatuan. Namun e, ternyata bumi ini mampu menampung, menyimpan air yang sangat banyak sehingga kita pun senantiasa mendengarkan gemercik air dan melihat aliran air yang begitu jernih yang muncul dari dalam bumi tersebut. Maka dari air yang sangat jernih ini pun Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada manusia. Sehingga mereka bisa minum dari air ini, mereka pun bisa memberikan minum kepada eh, binatang ternaknya dan mereka pun bisa kemudian bercocok tanam dengan air yang e, tersimpan di dalam bumi tadi. Kemudian wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tambutu karaan. Di antara bumi yang lain ada bumi yang betul-betul tandus Bumi yang tidak mampu menampung air, ya air hujan yang sangat lebat tadi. Jadi ketika turun air hujan yang sangat banyak maka akan langsung mengalir semuanya. Tidak sedikit pun yang tertampung sehingga akan muncullah banjir yang besar. Sebagaimana yang saat ini kita pun melihat eh, banjir-banjir begitu besarnya air hujan yang datang dari langit tidak sedikit pun bisa ditampung oleh bumi-bumi ini. Maka tipikal bumi ini tidaklah mampu ya menyimpan air pun juga tidak mampu menumbuhkan berbagai macam pertumbuhan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadzalika masalu man faqaha eh, fi dinillahi wa nafa'ahu ma fa'asani Allahu bihi fa'alima wa'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi maka seperti itulah perumpamaan orang yang mampu memahami agama orang yang faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat melalui orang ini ya ter atau dengan dengan sebab ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itulah perumpamaan orang yang paham dengan agama Allah ataupun terhadap agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada manusia ya, melalui dirinya dengan sebab ilmu dan hidayah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia tipikal ini, manusia yang mampu memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini fa'allama eh, fa'alima wa'allama mereka adalah orang yang pandai, orang yang faham, orang yang tahu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengajarkannya kepada manusia. Maka kita lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam menurunkan agama Islam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya melalui perantaraan malaikat Jibril dan sebagiannya Allah Subhanahu wa taala berikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian keseluruhan materi risalah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Rasulullah ini telah tercatat. Yang pertama yang berupa Al-Qur'an maka tercatat dengan rapih dan bahkan dihafalkan oleh miliaran manusia. Dan yang kedua hadis pun demikian. Hadis-hadis pun telah tercatat melalui tangan-tangan yang sangat mulia yang dimiliki oleh para ulama yang mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara mereka ada para ulama yang kemudian meng, e, memisah-misahkan, memilah-milahkan mana yang sebetulnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau ataupun pembenaran beliau terhadap perbuatan dan perkataan para sahabatnya dan mana e, hadis-hadis e, yang di atas namakan itu adalah hadis Rasulullah namun kenyataannya itu adalah masih diragukan karena kelemahannya atau bahkan itu adalah betul-betul e, ucapan palsu seseorang yang di atas namakan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah tercatat dan bihamdillah taala pada saat ini kesempatan kita semuanya untuk bisa melihat karya ya, buah karya yang besar yang telah dilakukan oleh para ulama itu begitu mudahnya. Ya, begitu mudahnya. Kita bisa melihat buku bertebaran di mana-mana. Kita bisa melihat benda kecil yang namanya mungkin flash disk ataupun sebelumnya CD yang mampu menampung puluhan ratusan dan bahkan saat ini telah mencapai ribuan buku ya, yang, ter, eh, yang termaktub dalam semisal eh, Maktabah Syamilah. Maka begitu luas kesempatan bagi kita ya untuk bisa menikmati karya besar dari para ulama pendahulu kita. Dan kesempatan untuk bisa mencapai, meraih, mencicipi, mempelajari risalah yang telah tercatat tersebut bukan hanya kita kaum muslimin, akan tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang sekarang ini hidup memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mempelajari ilmu dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umatnya dan seluruhnya telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada sedikit pun ilmu yang disimpan, yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain maka kesempatan bagi kita untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengilmui, untuk bisa memahami risalah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu semakin luas, semakin lebar, semakin terbuka, terpampang kesempatan bagi kita untuk bisa mempelajarinya. Maka dengan dimulai kita mempelajari agama Islam, dengan mempelajari risalah ilahiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini kita akan menjadi orang yang paham, ya orang yang berilmu dan kemudian mampu memahami agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita bisa memahami dan berarti kita pun memiliki kesempatan untuk wa'allama, memiliki kesempatan untuk kemudian mengajarkan kepada saudara kita yang lain atau mengajarkan kepada orang-orang yang belum mau untuk menerima hidayah Islam. Ini kelompok orang yang pertama yaitu orang yang memahami, mengilmui dan kemudian menyampaikan. Di antara manusia termasuk ke dalam kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang paham. Mereka adalah orang yang berilmu dan paham. Mereka pun mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka pahami. Namun mereka tidaklah mampu untuk kemudian mengajarkan kepada manusia dengan pengajaran yang sebagaimana kelompok yang pertama. Ya, di mana kelompok yang pertama itu para ulama yang mereka dengan ilmu yang datang dari Allah ini mampu menjelaskan, memberikan faedah-faedah yang banyak kepada umat manusia. Adapun yang kedua ini lebih cenderung kepada setelah memahami dan kemudian mengamalkan dan menyampaikan pun sekedarnya. Sekedarnya. Namun kata Allah, manusia masih mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari dirinya, yaitu dari e, perilakunya, dari tutur katanya, maka manusia mendapatkan pelajaran yang begitu banyak dari dirinya. Meskipun dirinya bukanlah tipikal orang yang pandai berbicara, namun dengan semata-mata melihat tutur kata dan juga tingkah lakunya, orang lain akan mendapatkan manfaat yang banyak. Kebaikan yang banyak dari dirinya. Adapun tipikal orang yang ketiga adalah orang yang kata Rasulullah man lam yarfa bidzalika ra'san. Orang yang sedikit pun tidak mau merespon. Ya, merespon pun tidak mau apalagi kemudian mempelajari hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tipikal orang yang ketiga. Nah, satu hal yang menarik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ya mengibaratkan hujan eh, ataupun mengibaratkan hidayah dan ilmu yang beliau bawa itu dengan hujan yang sangat lebat penuh kebaikan ya tinggal bagaimana kemudian kita ini menyikapinya ya. bagaimana kita kemudian menghadapi menyikapi ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ini terbagi menjadi tiga golongan tadi. Ya terbagi menjadi tiga golongan. Ada orang yang begitu semangatnya mempelajari agama Islam, memahaminya, mengajarkannya, kemudian eh, apa namanya menebarkan berbagai macam faidah yang sangat banyak dari ilmu yang dia miliki. Kemudian yang kedua, mempelajari, memahami, mengamalkannya mengajarkan dengan sekedarnya. Tidak bisa kemudian dengan lisannya memunculkan berbagai macam faedah yang banyak, namun manusia mendapatkan faedah dengan tutur kata dan tingkah lakunya. Dan golongan yang ketiga, ini adalah orang yang tidak mau sedikit pun merespon agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mau merespon ilmu dan hidayah yang beliau bawa. Itulah kalau kita pun lihat hujan juga demikian. Hujan itu ketika menimpa bumi ada yang sepenuhnya bumi mampu menerima uh, derasnya hujan. pun banyak hujan itu mampu ditampung. Sehingga eh, sungai-sungai uh, yang ada di bawah bumi yang semacam ini ya ketika turun hujan yang sangat lebat maka tidak kemudian membludak airnya. Tidak menimbulkan banjir yang sangat berarti. Karena apa? Karena air hujan itu tertampung. Demikian orang yang pandai, orang yang cerdas. Maka seberapapun ilmu yang datang dari Allah, seberapapun hidayah yang dibawa oleh Rasulullah itu mampu dia uh, tangkap, mampu dia pelajari, mampu dia telaah. Tidak mubazir. Ya. Sebagian ilmu ada yang diibaratkan ya hujan yang menimpa e, bumi yang mampu menyimpan air namun tidak mampu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Air tertampung sebagiannya. Namun karena e, struktur tanah ini bukan tipikal tanah yang subur, maka air hujan tidaklah mampu tertampung sepenuhnya. Namun di dalamnya terdapat potensi berupa air yang banyak, berupa kebaikan bagi manusia yang banyak sehingga ketika datang ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah maka tetap mampu menerimanya dan kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang mentabdirkan ilmu dan hidayah. Ketika datang kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak mau merespon sedikitpun pun ilmu, hidayah itu dia biarkan begitu saja. Dirinya lebih senang memilih kepada ilmu yang bukan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia membiarkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian lebih senang dengan ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat atau bahkan yang sama sekali tidak bermanfaat. Ya, itulah gambaran yang sangat indah yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka tipikal orang yang ketiga itu adalah walam yaqbalu dallah. Mereka tidak mau menerima petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umat manusia. Padahal ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua jalan. Ya fahdainahu najdain dan kami telah berikan kepada umat manusia itu dua jalan. Jalan apakah itu? Hal ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia itu ya, kami ilhamkan berupa jalan-jalan kebaikan, potensi-potensi kebaikan dan juga jalan-jalan keburukan, potensi-potensi keburukan. Maka tinggal manakah potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu yang hendak kita manfaatkan? Kita hendak memanfaatkan potensi kebaikan ataukah yang hendak kita manfaatkan adalah potensi keburukan? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika nanti Allah Subhanahu wa taala ingin membalas dengan setiap kebaikan yang kita lakukan atau setiap keburukan yang kita lakukan itu betul-betul karena perbuatan kita. Yang di sana Allah ingin menampakkan kepada kita bahwasanya Allah tidak berbuat zalim kepada perhambanya. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha agung, mampu membalas setiap kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, maka Allah menghilangkan kepada kita ya jalan-jalan keburukan dan juga jalan-jalan kebaikan. Tinggal mana yang hendak kita manfaatkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan sungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci kebaikan dan menjadi gembok penutup keburukan. Pun ada pula sebagian manusia yang menjadi kunci keburukan dan gembok penutup kebaikan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang Allah letakkan kunci-kunci kebaikan di tangannya dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ya kunci-kunci keburukan itu di tangannya. Maka ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dan juga sama eh, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan kepada kita tadi yaitu perumpamaan yang sangat indah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya kita sangat ingin menjadi penebar kebaikan. Ya ingin menjadi penebar kebaikan. Ya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Wala wujuhahum qatarun wala dhillatun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka pahala yang terbaik, ya, yaitu yang berupa surga. Yang mana surga tidak sedikit pun bisa dinilai dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Tidak apa tidak bisa dibandingkan segala kenikmatan, kebaikan, keindahan, dan kekayaan dunia ini dengan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan surga bagi dirinya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waziyadah dan tambahan. Maka makna ziyadah tambahan ini yang disampaikan oleh e, para mufassir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan yang lainnya makna ziyadah adalah ru'yatullah ya adalah ru'yatullah di mana seorang hamba yang telah berbuat kebaikan maka Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik yang jauh lebih hebat yaitu berupa surga Allah. Mereka akan bertelekan di atas permadani di surga nanti sambil melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang ini akan memberikan kesenangan kepuasan yang luar biasa. Ya, dari kesenangan-kesenangan yang telah dirasakan oleh seorang yang berbuat kebaikan tersebut. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang diberikan ziyadah di surga nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sekarang ini melihat bulan Badr ya melihat bulan Badr yaitu bulan uh, purnama ya, bulan purnama tanggal 13, 14 dan 15 yang ketika itu kita akan bisa melihat bulan dengan jelas melihatnya tanpa berdesak-desakan dengan saudara kita yang lain. Maka tidak usah khawatir. Nanti seorang yang memang berbuat baik akan Allah berikan balasan surga dan mereka akan bertelekan di atas permadaninya sambil melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai sebuah analog tatkala di dunia ini kita mencintai sesuatu ya, mencintai sesuatu ataupun mencintai seseorang dan kemudian kita bisa melihat seseorang yang dia, yang kita cintai bisa melihat sesuatu yang kita cintai dalam jangka waktu yang lama dengan keadaan penglihatan yang nyaman tentunya kita akan mendapatkan kesenangan kepuasan yang luar biasa bahkan kalau kita lihat ya orang-orang yang mohon maaf ya, terlalu tergandrung-gandrung. Begitu cinta dengan gambar, mereka melihat gambar itu dia pandangi sampai dalam jangka waktu yang lama. Bahkan dia rela mengeluarkan uangnya berjuta, berpuluh juta, beratus juta dan bahkan miliaran hanya sekedar untuk melihat gambar. Apa? Dan kalau dia sudah bisa melihatnya dalam keadaan yang tenang, dia akan merasa puas. Ini baru gambar. Bagaimana lagi ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bukan hanya gambar. Maka tentunya kita akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Nah, sungguh bahwa e, tatkala kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan ini akan bisa menghapuskan dan menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya eh, kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan menghindarkan seseorang dari berbagai macam keburukan. Ya, hadis Tobroni yang dinyatakan hasan oleh al Albani rahimahullahu taala. Ikhwati filah wa akhwati rahimani Dan marilah kita menjadi orang-orang yang suka untuk menebarkan kebaikan. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Al-Baqarah ayat ke 195. Dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Inna ma'al ma'alladina taqaw wal hum muhsinun." Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya An-Nahl ayat ke-128. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin." Sesungguhnya rahmat Allah Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ikhwati filah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh bahwa surga itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika itu para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk Anda, wahai Rasulullah?" "Iya, termasuk saya." Termasuk saya masuk surga itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian berarti kita tidak perlu beramal soleh. Jawabnya perlu. Kita tetap perlu beramal soleh karena amal soleh itu merupakan sebab merupakan sebab kita mendapatkan rahmat mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga melainkan karena rahmat Allah, maksudnya bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh amal soleh yang kita lakukan itu tidak bisa dibandingkan, ya, tidak sebanding dengan surga yang merupakan balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ya, tidak ada bandingannya. Amal soleh yang kita lakukan kalau dinilai hanya seberapa dengan surganya, tidak ada seberapanya dengan surga. Sangat kecil. Ya, amal soleh yang kita lakukan kalau dibanding dengan surga. Namun perlu kita ketahui bahwa amal soleh, amal kebajikan ini merupakan sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ini mampu melakukan kebaikan dan menebarkan kebaikan, maka kita akan dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam golongan orang-orang yang nafi, ya orang-orang yang bermanfaat li terhadap saudaranya. Ya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala ya khairun nasi anfa'uhum linnas ya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia di sini Rasulullah tidak mengatakan anfa'uhum lil muslimin enggak namun orang muslim yang sejati orang muslim yang sesungguhnya orang muslim yang memang betul-betul baik maka dia akan memberikan manfaat kepada siapapun mereka dan mereka umat manusia akan merasa mendapatkan manfaat dari dirinya. Ini orang muslim yang baik maka demikian keadaannya. Lebih-lebih lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ya kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan dan diberikan umur yang panjang dan dia habiskan untuk kebaikan. Maka Allah Akbar ini adalah orang yang terbaik kata Rasulullah. Khairun nasi man tala umruhu ya, man tala umruhu wa amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan kepada Allah umur yang panjang, maka iringilah ya umur panjang yang baik. Jangan kayak orang-orang kafir. Mereka memperingati hari kelahiran dan kemudian cuma panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya kalau kemudian dia gunakan untuk kemaksiatan. Wal'ayyadubillah. Kita berlindung kepada Allah dari umur yang semacam ini. Maka justru dia akan semakin menjadikan dirinya adalah orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umurnya berarti kalau dia adalah orang yang buruk, akan semakin berat siksa Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Waliyadzubillah. Ikhwati wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai seorang yang beriman yang dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Orang yang yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya maka barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, itu akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun juga dia akan melihat balasannya, maka tentunya seorang muslim akan berusaha melakukan yang namanya kebaikan, yang namanya perkara yang ma'ruf sekecil apapun dia, ya, sekecil apapun dia. Dia akan senantiasa menjalankan melakukan untuk beramal yang baik ini apapun dia amalnya. Dia tidak beda-bedakan. Di mana ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan, maka dia akan langsung kemudian melakukannya. Tidak menunggu, wah saya malu deh kalau melakukan perkara-perkara yang kecil. Saya maunya perkara-perkara yang besar. Maunya perkara-perkara ibadah-ibadah yang besar, haji misalnya. Zakat, ya kalau perkara yang kecil tidak maulah, rugi bagi saya misalnya. Wah, tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Sebagai seorang yang beriman terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan baik soleh ataupun toleh maka kita akan e, melihat hasilnya kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ya sesat mengatakan bahwa ayat ini adalah motivator yang sangat hebat kepada kita untuk beramal kebaikan walaupun sangat sedikit. Ya, pula bahasanya ayat ini berisi ancaman bagi yang beramal keburukan meskipun sangat sedikit. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Jubair bin Sulaim radhiyallahu taala beliau mengatakan ya beliau berpesan kepada dirinya Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya sekedar berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum berseri kepadanya. Sesungguhnya amalan itu adalah termasuk kebaikan. Ataupun dengan uh, hadis yang lain La tahkiranna minal ma'rufi syai'an Hadis riwayat Muslim Walau antal ku'ahoka biwajhin torik Janganlah Anda meremehkan yang namanya perkara ma'ruf. Perkara kebaikan, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kata Rasulullah SAW. Meskipun hanya dengan sekedar tatkala Anda bertemu dengan saudara Anda, maka Anda pun akan menampakkan wajah yang berseri-seri. Sehingga orang yang melihat Anda akan merasa senang hatinya akan e, merasa lega, mendapatkan kelegaan hati, kelapangan dada. Berbeda tatkala kita semisal ketika berpasan dengan saudara kita yang kita tampakkan adalah wajah yang murung, penuh amarah, wajah laksana mendung yang hampir e, turun hujannya, maka orang lain yang berpapasan dengan kita, yang bertemu dengan kita akan mendapatkan kesempitan, kesempitan dada. Ya, akan mendapatkan hati yang uh, tidak nyaman ketika bertemu dengan kita. Maka ala kulihal ya, kita tidak boleh kemudian meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ya setelah ya Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8 tadi ataupun yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-215 ketika Allah berfirman wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim maka kebaikan apapun sekecil apapun yang kalian lakukan maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui terhadap kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun, di tempat yang sesepi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dalam uh, surat Al-Baqarah yang lain uh, makna, apa namanya ayat yang semakna وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ Maka kebaikan sedikit apapun yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya eh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakoh. Ya, berpagi hari pada tiap-tiap persendirian kalian itu ada ya, syariat untuk disedekai. Maka fakulu tasbihatin sodako. Setiap tasbih yang kita uh, ucapkan itu bernilai sodako. Wakulu tahmidatin sodako. Dan setiap tahmid yang kita ucapkan itu pun merupakan sodako. Wakulu tahlilatin sodako. Dan setiap ucapan tahlil yang kita ucapkan itu pun sodako. Wakulu takbiratin sodako. Dan setiap takbir yang kita ucapkan itu pun bernilai sedekah yang kalau kita kumpulkan menjadi sebuah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini kebaikan. Dan sangat mudah dilakukan dan siapapun bisa melakukannya. Berbeda ketika kita harus sodakoh berupa uang. Belum tentu kita punya. Dan pasti tidak semua orang memiliki yang namanya uang untuk disedekahkan. Namun dengan ucapan ini tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa melakukannya. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang ma'ruf, itu adalah sodakoh. Mencegah orang lain dari perkara mungkar, itu pun juga sodakoh. <clears throat> Dan kata Rasulullah SAW, maka akan mencukupi ya akan mencukupi sodako-sodako yang disebut oleh Rasulullah sebelumnya tadi yaitu dua rakaat sholat duha yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian satu contoh yang juga mungkin ringan dan sepele bagi kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat Imam Muslim, Nguridat alaiya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Ditampakkan kepada kami, ya, kepada diriku Rasulullah, kata beliau, amalan-amalan yang dilakukan oleh umatku, baik amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk. Maka fawajadtu fi mahasini a'malihi a'maliha al-ada yumatu anit tariq dan aku dapatkan di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah seseorang yang menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Dan di antara perkara yang buruk yang aku dapatkan yang dilakukan oleh umatku adalah seseorang yang berdahak. Ya, berdahak bukan sekedar meludah, akan tapi berdahak di dalam masjid dan kemudian tidak dia tanam dahak tersebut. Dan kata lain dahaknya tadi tampak kelihatan oleh siapapun yang melihatnya. Ya, ini di antara keburukan. Kemudian Di dalam majelis yang lain misalnya Rasulullah SAW mengatakan memberikan motivasi kepada kita untuk beramal soleh ya, semisal kepada pesan beli kepada para perempuan ya nisa al muslimati la tahkirunna jaratun li jaratiha walau firsana syatin Wahai segenap kaum muslimah, janganlah anda-anda sekalian meremehkan. Ya. Janganlah salah seorang tetangga di antara kalian meremehkan satu perbuatan baik kepada tetangganya. Meskipun hanya dengan sekedar memberikan kuah. Ya, memberikan sekedar memberikan kuah eh, masakan daging kepada tetangganya. Ini kan kebaikan yang sepele. Oleh karena itu, ketika kita misalnya masak yang enak-enak, ya kuahnya dibanyakin. Sehingga tetangga-tetangga kita bisa e, merasakan masakan kita. Ya, kita berikan kepada mereka satu mangkok. Ya. Eh, meskipun daging yang ada di dalamnya tidak sebegitu banyak. Namun karena sudah terkena uh, apa namanya aroma dagingnya maka kuahnya menjadi seperti berasa daging. Dan satu ketika juga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhi al-muslimina. Sungguh aku melihat seseorang yang di dalam surga itu dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa, bisa berjalan ke sana kemari, yang menikmati berbagai macam uh, kenikmatan yang ada di surga. Kenapa kata Rasulullah? Karena sebab orang tadi memotong kayu yang menghalang-halangi jalannya kaum muslimin ya, yang menghalang-halangi jalannya kaum muslimin. Ya. Artinya ketika kita melihat gangguan di tengah jalan, maka hendaknya kita kemudian bergegas untuk menyingkirkan gangguan tersebut. Entah kecil, entah besar. Ya. Yang mampu kita lakukan maka kemudian kita lakukan. Yang tidak mampu maka kita bisa meminta pertolongan kepada saudara kita yang lain. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan, ya mesti riwayat Imam Muslim, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seorang yang melewati dahan eh, sebuah pohon yang menutup jalan. Ya, menutup jalan maka wallahi la unahyanna hada 'anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Maka orang tadi mengatakan demi Allah, aku sungguh akan singkirkan gangguan ini dari kaum muslimin sehingga tidak akan menyakiti mereka. Tidak akan e, menghalang-halangi mereka maka orang tadi kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini diantara contoh-contoh berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apalagi kemudian perkara-perkara yang memang berkaitan dengan masalah ibadah. Satu contoh ketika Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a faasanal wudu'a, tsumma atal jum'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma jum'ati wa ziyadatu salasati ayyamin." Waman masa al-hasa fakot lago. Barang siapa yang berwudu dan kemudian menyempurnakan wuduknya, memperbaiki wuduknya, kemudian dirinya menghadiri sholat Jum'ah, dia pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh imamnya. Kemudian eh, dia me, se, apa, mendengarkan dan menyimak dengan seksama melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang lainnya dan bahkan masih ditambah dengan tiga hari lagi. Satu amalan yang kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek ya taruhlah dari mulai khutbah Jumat sampai akhir setengah jam misalnya. Namun Allah akan berikan balasan 10 hari. Luar biasa. Setengah jam dibalas dengan 10 hari. Nah, ini sebagai contoh tentang berbagai macam amal-amal kebaikan yang kita bisa lakukannya mudah-mudahan eh, kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang ter, tak terduga dengan sebab ya kita gemar melakukan eh, berbagai macam kebaikan yang kita temui di dunia ini. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tatkala kita melihat kesempatan untuk beramal soleh, maka kemudian hendaknya kita bersegera untuk bisa melakukan amal-amal soleh tersebut. Ya demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya eh, bagi kita semuanya, bisa kita pahami dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin.